Inna sofa marwata min sya'irillah Inna sofa saat temen gunung sofa marwata lan gunung marwah Jabalani di Makkah Tapi sofa marwah itu dua gunung di Makkah Iku min sya'irillah itu setengah sangi bro-bro Allah Faman mengkoti saban wong khajal ngajeni sopaman al-fita wita atau umroh sopaman Para junaha mengkora dusul mujud alingan sesiman ayat tofa yang itu tawaf sopaman Bima klan sofa lan marwah jadi sofa marwah itu ya termasuk siare Allah termasuk siare Allah nah haji atau umroh rapopo misalnya wah jadi paham ini terutama rumah rumanto sing wis haji Nah haji atau tawaf Nah haji atau umroh itu rapopo misalnya wah ini kalau beli ini malah ya, kaitannya keterangan pulau ini dianggap barang sifatnya fisik itu ya iso dihormati fil jahiliyah, ya iso dihormati fil Islam katanya. Di katus Ka'bah itu zaman jahiliyah gitu dihormati. Sofa Marwah guys zaman jahiliyah nopo dihormati. Nah, berhubung dihormati zaman jahiliyah, uang Islam merasa dosa, nak menghormati sofa Mbak Mar. Marwah mereka penghormatan sofa Marwah itu tinggalan jahiliyah. Oh, no, itu. Jadi artinya apa? khasnya Islam yo nak hormati sofa Marwah atas nama Allah. Allah. Jadi kok akhirnya ciri khasnya Islam itu menghormati sofa Marwah atas nama Allah nak buatan kayak keliru banyak jangan kan istilah Allah kan sofa marwah min sairillah sopo sing haji atau umroh ora popo misalnya tawaf sa'i biayat abena ya, umat sa'an ini kalau mau kayak nazalat tumurun apa ayat lama kaki hal muslimun Semang sana orang seneng sofa al muslimun dari kayak mengkono kono sa'i bena wal marwah berkali anak ahli jahiliyah kanu yatufu nabi ma ya mereka zaman jahiliyah sofa marwah yang tidak melawan toa wa alihi masonama yang sahu naguma lari kau yang atas marwah te ana rong sonam rong berpecah yang sahu naguma paham ya jadi kurang bulan baleni jadi Ka'bah sofa marwah niku termasuk benda-benda sing fil jahiliyah dihormati mulai ketika Islam buang jauh sirik Iku wong Islam dikon tawaf keberatan, dikon sa'i, dikon tawaf bina sofal marwan apa keber keberatan. Terus diturun ayat iki ora apa nak nganggep iku min sa'a iri. Ora nganggep sebagai sofa marwan ya banyak sirik tenan. Lah berhubung dawe apa ora apa-apa, pala junah alai aja tawaf ora apa-apa misale tawaf. Lho ora apa-apa iku dianggap ora apa ora wajib lan wa an ibni abbasin anna sa'ya ghairu fardin lima apa dahulu rabbul ismi minat takhir saat temene sa'i ora fardu lima krono arai perkara apa dahulu kang maidayu ing ma rabbul ismi ngilangi dosa rupane minat takhir sanging takhir kan dewi Allah kan sing haji ora apa-apa misale sa'i ora apa artinya kan mboten apa wajib lan itu orang ibnu abbas jaga gak wajib pak siro madhab madhab wakola safi wa iruhu ruknun nah dari Safi rukun wa bayana alaihi wasallam fardiyatahu ing kefardunan nisa'i bi qawlihi inna wa kata fa'alikum asaya rawahu bihaki wa wakola ibda'u bima badawu yani asofar sofa rawahu muslim Waman tatawa akhiran fawa khair lagu Waman disapane wong tatawa ayu gawe tatawu sapa man khairan ing perkara apik. Sapa wonge gawe kelawan amal api Fa'inna wuha syakirun alimun muka saat Allah syakirun dasi syukur Alimun tuh dasi mereka Di kalau bulan bulan ini Jadi menyangkut ayat-ayat madaniyah panjang sensitif Ini kados niki Ibnu Abbas darani sa'i butun wajib ah, sensitif Kalau tanda era wajib Allah mau ngendikan mau kue sa'i gak popo Mereka gak popo dengan pembanding zaman jahiliyah sofa marwah yang mati lah anak berbuat aku, kodoh ah, zaman ya jadi masalah haji, masalah khilafiyah ini kumpul purus Gue ada ayat madaniyah itu riskan di khilafi. Mereka turunnya ayat itu wis polemikis polemik ilmiah. Ini ya. dia, ya, misalnya kak ngeten, sofa marwa bermat hukumnya biye, hukumnya wape. Tapi yang ngelakoni ya. orang nah, yang ngelakoni. akhirnya orang Islam itu karihal muslimun apa? baliknya kan nomor Nazarat lama hal muslimun dari kali anak ahli jahiliyah kanu ya tufuna bima. Itu kali nggak nganggu coba serban. Sunat tora. Mau oh, nabi nganggu. Tapi aku jalan. <laughs> Saya kena istihad ke <laughs> Saya kena istihad itu repot. Iya. Akhirnya tuh kasih wong Arab, kasih Rasul. Muni muni kasih Rasul gitu ya Rona bujali nganggu tenan. Muni kasih wong Arab kok aneh Masa coba berjalan anjing sunat jalan anjir <laughs> mungkin saya jamin repot kan masalah hilaf ya paling enak nyengalin pas-pasan malah rara siku <laughs> lah ilah lebih suarga lah ya nyaman deh ya, sore tadi gue lebih sepura kambian kafe. Ini kadung ngaji ilmiah, jadi ya rumput. tadi gue ya rasa seneng, rumput rumput ya, ya rasa seneng tuh. Ulah lah, sadarnya seneng model torek faktis lebih suaraku <laughs> tapi ini kadung ilmiah jadi rumah <laughs> larinya permainan ilmiah sama dulu sofa marwah sekaruan sing populer kan wajib tapi nak ngaji ilmiah yang nih sama roh sing muni ra wajib tanggung tanggung jadi berapa sing pembanding ilmiah mantep Warani wajib iya perbandingannya sama dosa sofa marwah sama dosa mereka dihormati bilja sama dosa mudah wajib kan keduren Sangka dosa paling muda ya betul, dosa mulai istilah wah paman hajjal be tawe tamara pala juna ali ayat tawafa fi jahiliyah kan hukumnya dosa mergo jelia menghormati sobat marwah sangka dosa muda wajib kan Keduaan. mestinya sangka dosa muda orang dosa <laughs> lah orang dosa hukumnya berarti betul wah wajib dari nafas logikanya masuk akal jadi nazarat lama karihal muslimu nazalik li anak ahli jahiliyah kanu yatufuna bima wong jahiliyah ya to toa Mulane wa an ibni Abbasin annasa ya wairu fardin ora perdu Dunia ngono tore kok mau praktis warga ngaji lu ya rupet. Wong kula era seneng, kula sing ngalim ora seneng, ora jenengan. Tore kesafar jalan. Eh kula ngalih ora seneng ngaji ilmiah, kok ruwet. Buat ngene ini. Wa bi bismillah fa inna wa alim. Ali muntur mudan ini bihkan mantau tawa Wana jalan lan temurun fil yahud ing dalam masalah yahudi apa ayat ini Innal ladina tumu nama ansana Innal ladina saat temen yang akeh yak tumu nakang Odo nutupi sopo aladina nutupi ma yang berkoro ansana kang koro yang ing ma minal bayinat yang berkoro bayinat wal Kaya Ka ayat rasmi kalau ini nutupi ayat rojam ti Muhammad Jadi Yahudi mengingkari hukum rajam yang mengingkari sifatnya Nabi mimpa dima bayan nahu linnas sausnya yang tahun rangno ingsun gue ingma ma si maring manusa fil kitab ing dalam kitab. Wong-wong sing nutupi bayinat wal bida sausnya tak terangno ning manusa fil kitab ayat Taurat. Wes tak terangno ning Taurat ula ika yal anu. Jadi mun kula balan badan iki. Ayat niki ayat madaniyah. Jadi polemiknya mun polemik ilmiah. Artinya polemik ilmiah Quran dibandingno Taurat, dibandingno Injil. Ini kaya ayat niki wong sing nutupi bayinat wal huda sing wis tak sebut no fil kitab evit tak jadi artinya polemiknya sih aku pembanding rupanya Taurat Injil Musa Isa pun pun rip pun repot polemiknya pun repot ulah kayak anu ulah ikayal temu kon mengkono ladinya kayak anu wah oh, kayak anu ulah inulan tidak nanti lan nanti, ing alladzina Allah yununa wong sing tukang-tukang nanti kabeh wong-wong sing iso laknati kabeh il malaikatu wal mu'min Ekulu se'en bidu'a alaihi billah Maksud no Ilal ladina tabu kejawa wong sing tobat wa aslah ulan lakoni islah wa bayar ulan rangno sopa ladina Kaulah ulai adu wali Mongko ngomong sing tobat tapi syaratnya tobat kudu ini gila. ilal ladina tabu jadi orang-orang Yahudi yang tobat syaratnya tabu apa tobat terus wa aslah, melakukan islah perbaikan terus wa bayanu dosa-dosa saat dia nutupi ayat rojam naktu Muhammad ya dijelas no, nah mereka itu bohong jadi syarat itu buat diantaranya kok islah dan tabiin jadi melakukan penjelasan ulang misalnya sampai fatwa dengan ayat agama jebule ya demi politik untuk demi kepentingan pribadi sampai tobat beras sekedar istighfar tapi juga menjelaskan ulang bahwa kemarin saya fatwa bahwa nilai A itu karena dari ini sebetulnya bohong itu jadi orang mau sekedar apa istighfar kok enak namanya istighfar sampai kebohongan ilmiah itu harus di apa ditabian kok wong Yahudi wong Yahudi itu nutupi sifatnya Nabi syarat tobat kudu gitu, no tobat wa aslaku melakukan Islam wabai anu maka tamu jadi harus menjelaskan apa yang pernah disimpan atau diputar balikkan orang kau enak tobat istighfar apa enak atau tobat istighfar ya sama diutang tobat istighfar mungkin aku bisa ngutangi ya, kakek ada gue istighfar aku lor betul rakyat nanti kaulah ikatu falihim nak wis gelem tabu wa aslahu wa bayanu fa ulai ka tufu alaihi e eh, akbalu kese nampa ingsun taubat ta ing taubat ya budi wa ana tawwabur rahim da ingsun ka tawwabur rahim bil mukminin maksudnya wong Yahudi sing tabu wa aslahu wa bayanu itu ya di mukmin artinya dengan berperilaku tabu aslahu wa bayanu artinya dadi wong mukmin paham ya jadi wa nazala fil yahud jadi mun kalau bulan balik ini ayat niki madaniyah jadi mun ruwet ini kan pertama mukaddimah Imam Suyuti kan wa nazala fil yahud ing dalam masalah wong Yahudi. Iku Yahudi melakukan kitman saya tak tabian fil kitab rupane Taurat. Mereka dilaknati Allah lan dilaknati Allah ini. Terus kecuali wong sing tobat wa aslahu wa bayani Terus nak mereka sudah tobat faulai katu walai Lah kemungkinan secara fikih kalau Allah memberi tobat mereka karena sudah melakukan tabu aslahu wa bayani berarti mereka sudah masuk Islam mulane wa ana tawabu rahim terus karo Imam Suyuti tafsir ilmu ini jadi nazala fil yahud hanya ketika dengan perilaku ketman berarti statusnya jek Yahudi tapi ketika sudah tabu wa asfahu wa bayanu berarti statusnya sudah mu mukmin paham ya jadi ini bu ilmu tafsir memang urut urutane ngoten Innal ladzina kafaru saat temen sing kafir wa matu wa hum kufarun Dan mereka itu kafir wes mati wes kafir mati matine kafir innal ladzina kafaru wa matu kafir dan mati matinya kafir ulai alaihim la'natullah wal malai jual nasi asmain anak kafir mati Islam ya apa yang repot Islam mati kafir tidak <laughs> dia mati langgeng kafir dalam rokok. Lai kofafan mul azab wala gumidur ora tendingakno yang atas yang akeh pada azab fisik wala gumidur wa hukum wana jalan lama kau wana jalan tentu murono lama kau. semangsane ucap sokong wong Yahudi sif lana robba sif nyipatono siro lana maning kita robba kaya pengiran iro nah, sampean warasiko Yahudi wong ake wong ake se Yahudi Nasrani seorang Yahudi orang Nasrani tapi roto-roto na ayat madaniya itu konteknya Yahudi Nasrani roto-roto secara umum sif nyipato siro lana maning kita Muhammad sif nyipato siro Muhammad lana maning kita robba kaya pengiran iro pengiran sopo tomat kamen ribet muni opo muni pengiran pengiran sopo Opo sing tumurun fa'ilena zara wa ila gumila wahid uti pangeran ira kabeh iku ilahu ning pangeran wahidun kan siji la nadira lahu fi dzati wala sifati sing ora ana perbandingan mujud lahu gusti Allah fi dzati wala fi sifati la ilaha illa huwa ora ana pangeran kau Allah ar-rahmanur rahim wa tala bulan ibris sapa ngake ayatan ing ayat ala dzalika nah pangeran siji dalile opo terus jadi kewajo ketemu wong mu anet iku kacau nah pangeran siji dalile opo siji untuk dalil pada jalan mengkutungkan nombong ini Nabi sama Samawati Saat temennya ing dalam penciptaan langit lan bumi Waktu lafi laili warna nahar lan Selangsingi bunyi laro rino Wal kruki lan perahu Allah kita jifi bahri Perahu sing melaku ning segoro Bima yang faunas kelan gowo sing Perkoro yang faukan manfaatnya pemahana saing saya merusak wamalan lan perkoro anzalallahu minas sama ingin main lan apa sing diturunno apa minas sama rupane min ma'in sanging banyu fahya bilar ke mongko nguripno sapa wa bi lan ma'lar ke ing bumi mau mati sawise mungatine arep wa basalan nyumebarno sapa wa fi ing dalem arat minggu lida batin sanging saben-saben barang sing iso mlaku sing iso gremet ning bumi iso mlaku wa tasri firiyati lan wala wali e angin wasahab lan mendu am sahari kang den atur benas sama ing dalem antarane sama wal ardi lan bumi la ayat ini kini ayat kabeh di kaum yakilun maring kaum sing duweni akal tidak cara Allah ini cara Allah ya. nah tidak cara Allah ini kula baleni ya cara Allah dalil tauhid yaiku penciptaane langit bumi rina wengi berubah perahu terus langit nurono dan terus banyak tanduran banyak hewan Walawali wali angin walawali wali mego iku kabeh ayat di yang yakin yakilun kanggo kaum sing dene akal nah, ini bolak balik ke Ahmad ini kalau ngomong tentang makhluk man kalau rian ngawas ilmu kalam jadi rusak ya mau termasuk mergo ilmu kalam ilmu tauhid yang jorok santri ilmu tauhid katus istauhid tauhid katus ala alam mutahoyir jadi ini menyangkut ilmiah ya. sampai mau setengah Imam Ghazali juz nopo juz tunggal nopo mau setengah Imam Syafi'i sing asli katus arisalah al um rata-rata ulama dulu itu mengharamkan belajar ilmu kalam ilmu tauhid buat sampean soal alam mutahoyir wakul mutahoyir habis yuntiju anal alam muhdas selaku itu minmu disih jadi alam ini mutahoyir kalau mutahoyir itu menunjukkan fana atau menunjukkan ada yang menciptakan nah cara Allah buat nah cara Allah itu bahwa terjadinya langit bumi dan sebagainya dan sebagainya itu bukti keberadaannya Allah jadi tauhid ilmu kalam sing ngoten niku pun rusak. Mulane ngendikani Imam Syafi'i dosane wong sing percaya apa atas nama ilmu kalam iku diarak terus disalib terus diumumno nak wong iki menghindari kalam wong. Maksudnya menghindari ikhtijat di kalamillah malah nganggo ilmu Hanya kamu menemukan Allah dengan logika, dengan ilmu kalam. Nah, cari Imam Syafi'i wong itu dibunuh, disalib, terus diarak terus dimaklumatkan bahwa ini mati terbunuh dibunuh karena mencari Tuhan gak di kita tapi karo ilmu kalah ini mau koyok koyok teori-teori ini Imam Asari ya mancik juga Abu Hasan al Abu Musa al Asari ditanya kalau jenengan wajib non ilah ilawah fakih fanazorul awam terus bagaimana orang-orang lugu menemukan Allah nah jenengan wajib non ilah ilawah itu kan tidak mungkin ya orang-orang lugu sih nggak terpelajar menemukan Allah kan nazar cara ilmu tauhid kan nonton ya, jadi pertama kali wajib bagi manusia itu nazar ilallah jadi harus cepatnya awal wajibin alat insani ma'rifatullah terus ma'rifatullah dianggap bin nazar harus bisa berpikir bil barohin wal hujat dengan burhan dan haji hujat tapi itu tidak mungkin ya paham ya mereka ruwet jadi Allah kalau kamu temukan pakai ilmu kalam ruwet Gerwote macam-macam itu tadi. Misalnya kalau semua kehendak Allah, kenapa ada dilarang, ada yang dibolehkan? Itu terserah Allah. Itu terus rumput melahirkan polemik-polemik sing sing rumput. Mengenai dari Imam Syafi'i oleh disalib. Dan orang yang imani Allah dengan logika oleh disalib. Kemudian anak model filsafat malah kafir. Jadi misalnya Allah dianggap al-akul faal akal yang <laughs> aktif. Terus itu itu orang itu malah rumput menteri. Jadi nak cara Allah ya anane langit bumi kabeh bukti nak Allah kok ono. Mun tok ngoten tok. Nak ilmu tauhid malah rumput. Rakaru-karu. Wa minan nasilan ku setengah saya manusa man te wong yatakhiu kang alap sapa man min dunillah. Sange saliyana wa anda dan ing pira-pira anda pira-pira alat sirik pira-pira rival pira-pira yo ya, kesirikan yuhibbuna kang podo seneng sapa nas hum ing adat bitakdim bang butuh lawan hormati lan butuh kahubillah kaya seneng neng Allah banyak manusia sing ngarap liyane Allah jadi berhala oleh seneng kaya seneng Allah jadi seneng bitakdim bang butuh waladina amanu utai wong sing iman asad duwe banget apa nih kuban senengnya lillah maring Allah nak wong sing iman luwih seneng neng Allah min hubbihim lil adat li ning mukminin iku layak diluna anhu ora banding-banding no sapa mukminin anhu sange Allah utawa ora pisah-pisah sapa mukminin anhu sange Allah bi khalim maklan tingkah kuwi dadi ma jenis jenenge takkidul gila, jadi ma yang ada dalam masdar atau dalam lafal khalim tak takkidul gila atau kasro jadi memperkuat makna kasro atau makna gila jadi nak mau saya biha lima eng dalam tingkah apa kata setengah ini nak pun aku kata kasih roma akeba banget jadi nak kasiron wakai tapi nak ditambah mah jadi nak kasiron wakai banget kolilon lon sami misalnya kepengen taksir kolilam lama sedikit banget bikhalim lima di saat apapun itu nak orang Arab mau disukani malil kila bikhalim lima yang dalam tingkah woi walaupun kufar halate wong kafir juga ya mana bodoh pindah sobo kufar fisda ing dalam masa-masa susah ilah apa artinya agak masa susah eling berhalane nak susah eling apa Para taro lamun ningali sira Muhammad alladzina zulamu idzarun al adab ing dalam saat ningali sapa alladzina zulamu al adab ing siksa. Elaro eta amron adima iki ngerti sira Muhammad amron yang perkara adima kan. Wa itu ta itu di mana ida kan bermana ida. Kena cara nak kunyu itu untuk zaman sing mati sing wis ibad. Ta ida kan zaman mus lah Ayat iki kontaknya zaman mus tabala. lah wa itu di mana ida intinya wa id zaman madi da di mana ida zaman apa mus nah, Bakal dari ayat ini lah ayat-ayat sing nganggo redaksi zaman madi, tapi sing maksud zaman istiqomah. Anak kuatan saat temui kekuatan, iku lillahi jami'a, iku mau kagungane Allah jami'an khalis kafir Wa ana halan saat ini Allah bisa adab, zat sing banget nyiksa. Wa fikir qira'atin ing dalam qira'at ya roh taniyah kelawan ya sing titik isor tahtaniyah ya sing titik isor berarti sebagian ayat itu rawado taro tapi walau ya roh lagi nazilamu izyaron al adab jadi nak mana nih ya walau ya roh umpama ngerti sobat lagi nazilamu jadi taniyah wal fa'il utai fa'il mirus sampai wakila Allah aladina zulamu utai fa'il lafat aladina zulamu faya ya lam? wa anna wa ma ba'dahu saddat masaddal mahulan gondoni posisi makul loro wa jawab pula te jawab lau mahfufun mahfuf kal makna ngene lau alimu lamun ngerti sapa wong kafir di dunia yang dalam dunya siddat ada bila yang bangete seksani Allah wa anal kudra lan satu menawa qudrah lillah wahda wahda timlah huwa wa yaumul kiamah. lamat takhawif min dunia ada jadi umpama wong kafir ngerti anal kuwata lillahi jami'a, iku ora jadi kafir. Artinya apa? Mereka menjadi kafir karena mengira bahwa tidak semua kekuatan ada di tangan Allah. Di kalau belan-belan ini. Jadi ciri khasnya wong menu saja nih ngerti kafir urusan itu ilah wa wa ilaihi yurja'ul amrukul lu pada Allah segala urusan dikembalikan. Ini kalau balen ini malah ya. Jadi wong kafir menjadi kafir itu karena melihat bahwa tidak semua kekuatan di tangan Allah Nah ketika Allah umpama wong kafir ngerti annal kuwata lillahi jami'an bahwa semua kekuatan apapun milik Allah itu tidak akan menjadi kafir. Lamat takhulu min duni anda dan sing teng tafsir jalan lamat takhulu min duni tapi kita ini kayak orang kafir, kita yang mukmin pun kayak orang kafir. Jadi misalnya daerah ini warak ya krono suko, daerah ini seger krono Padahal kita berulang-ulang ya, secara medis diingatkan justru. Nah, misalnya nggak teman, contoh paling gampang. Menurut cara berpikir dengan rumah. Misalnya sampai ngelak, ah ini ngelak. Melihat sing darah, sing mari seger itu, aku nak gak ngombe mati. Mergo orang kalau kehausan kan memang mati. Ngerti ini nggak tentu. Setelah ngombe seger dia ngerasa segernya karena banyu iki. Padahal nak coro apa? coro coro medis, coro sinten mawon sing ngerti ilmu medis. Iso ngombe butuh urat-urat ini ini saya sempurna kelayakan urat saraf macam-macam saya sempurna itu jelas nomor mana kan sakit mawon ah ini kehausan butuh minum dengan minum menjadi mati kan bisa saja karena airnya ada keracunan itu artinya manusia apa? senengannya membuat sebab dari lahir ke lahir itu mau ngelak dewa no banyu lesu dewa no sego diwakno makanan menuso itu gitu terus ya alam nadzira artinya tercerabut dari keyakinan sing ilmu hakikat rupane anal kuwata lillahi jami'a harusnya kan ndak meskipun kita ngelak kita lesu tetap kita menganggap semua faktor sing iso nyegerno sing iso marekno lillahi jami'a gitu. Mulai kalau nanti ditanggleti, misalnya ono wong nyupir hati-hati. Wes sime wes B2 bono itu paling banter umpama tenan ikan paling banter jamin dia ra nabrak dia ra nabrak tapi kan ada hal di luar kendali dia dia gak ditabrak itu jelas dia itu bener karena dengan ilmunya misalnya betul dia ngeklaim punya ilmu nyuber, tapi ada hal yang jelas di luar kendali dia misalnya wong dia nabrak dia ini mobil dari arah berseberangan mabuk jadi artinya apa dalam alam raya ini semua yang di luar kendali kita ini lebih banyak sampai misalnya ini jagoan yang dalam mawon aman buatin tabrak mobil suwe nak kemarin tabrak mobil tapi saya tabrak tsunami artinya pun nak cara Allah segala keselamatan kita ini mesti faktor Allah nak cara Allah jelas mau Allah bisa ngebrak langit setiap saat Allah bisa jerumno sampai ada bumi sekarang pun Allah bisa ngedaro racun-racun yang mematikan Tuti cara Allah ini semua cara Allah tapi kita menuso gara-gara berteori ya alamun al-gohiro menal hayatid dunia seakan-akan karena kita memilih tempat yang bersih memilih makanan yang bersih terus kita selamat dan saat kita selamat juga mengunsurkan karena makanan bersih minuman bersih nah cara kan buat wes saya saya makanan bersih ngombe bersih tapi tak tsunami atau apa <laughs> lah Allah itu inginnya orang mukmin selalu melihat anak kuatan lillahi jami'a berbeda sampai orang kafir mereka cara istilah Allah umpama orang kafir ngerti anak kuatan lillahi jami'a ini orang situ jadi kafir paham ya lama takhodu min dunihi anda ada orang kok ngalap min dunia tapi kita dewi setengah kafir ya gara-gara <laughs> itu orang di duit bingung walaupun ada di duit luas soalnya soalnya berarti malah akan tingkah <laughs> di soalnya dari kakek di duit lah kakek tingkah. Mana elek uang, duit kakek duit kakek <laughs> Jadi duit dari maksiat dari semua dua sisi mana malah kacau kafe. <laughs> Itabaru Allah di natubiu. Jadi ini paling enak. Jadi khasnya wong mukmin itu melihat anal kuat alillahi jamia. Lain cara debat gak wong sampai mesti kalah. Soalnya sampai seneng wong ayu. Terus sampai wong itu semua ayu nyeneng dong. Kau menarik sopan ayu suge. Nah cara wong tebatan ngoten. Nah cara wong lah sing ngekek nyawa sapa ya aku, sing menarik ku aku cara. Ya Misale iku tak gaya ayu sugih menarik tak gaya dan apa, itu tak gaya mati. Atau tak gaya gubedin gue wong yo. Jadi artinya ada hal-hal yang jelas di luar kendali kita. Itu kudu eling Jadi kita ini harus sadar banyak hal-hal yang jelas-jelas di luar kendali kita. Itabar Allah dina tubiu yang dalam semangsane bebas. mana lebaran. Sopo Allah dina tubiu, wong sing den terbebas lebaran minalladzina tabau sangka wong sing anut mergo padha-padha disiksa pengikut karo sing diikuti padha-padha disiksa waro awul adab lan ngerti sapa alladzina tubiu lan alladzina tabau ala adab ing siksa wa taqatu atlan dadi putus bihim kelawan alladzina apa alas pira pro hubungan ayil waslu tegese hubungan alati kang kanat kang ana apa asbab bainahum fitunya. minal arham sing hubungan rohim wal mawaddah kekasih sayang iso ben nak padha-padha ora siksa iku kabeh putus hubungan kasih sayang hubungan kekancan kabeh putus terutama sing nyesat lo Wakala ladina letak bulan ucap wong sing anut lau anna lana karotan umpomo ono iku kedue kita karotan apa hak bali eros eh, atan tegese hak kembali ila dunia fana tabaru amin mongko lebaran sobo kita minum sangi dina kama tabaru minna kaya oleh lebaran sapa sing dinut ayil mabuun minna sangi

Jadi kode-kode dosa nak wong alim disisa sih. Mbah jenengan yang menganjurkan kebaikan melarang kejelekan. Lah kok jenengan temuri ki sami mbek kula. <laughs> Jawabnya Mbah saya. Iya, nah aku amar ma'ruf gak ma'ruf dhewe kan. Lah aku lagi mungkar mungkar dhewe. Saya bareng-bareng ya pun rokok bareng. Ya cuma dene kan untung. Posisi dine kan untung, iso anak buah untuk salam template. Mbun roh sing sing anut sing perundang perundung lain roh kok ngerti ngono aku ora anut kok. <laughs> Dia nek tetep untung kan. Oleh akeh. Berarti atur gue untuk dihormati manggon podium bagian fatwa. Waduh. Ya, Sekacau. Sebenarnya polemik-polemik wong sing dinut sing dinut iki gara-gara tapi sing rugi sing dinut, sing anut kan mulane wa qala alladziina tabau law anna lana karratan fa amin aminhum kama tabaru minna kutun eh, duwe pemimpin. Kadalika kaya mengkono kabeh yuri imu wa amal aku ing amal amal alladziina khasaratin ini dadi gedon ali wa ma hum bi kharijina minan nar. Repot. Lan cukuman anut anut wong atarwane surga ora ana surga dijamin wong. Soale para pangeran ngamal sapa itu nomor loro raya pangeran nggak aman Wana jalan tumurun fiman ing dalem wong haroma kang ngaramna sapa man asawa iba ing bro bro sawa iba iku untuk tunggangan wana hujan. Ya. Jadi wong Arab itu tradisi anak-anak, jadi kadang untuk dipacai tertentu terus dianggap wae pangeran terus orang disembelih. Kok India berjalan ya, sapi, ngomong Jawa di kucing. Mateni wong mateni kucing lalu ini napa? Kucing. <laughs> Oh, ya. ya pangeran nyen gawe adat aneh-aneh. Eh ono uang kok roti kucing di bang. Ngelarani kucing. Boe nyentak boe biasa nyentak kucing nih Boe nyentak mana anak tentu serara bener. Ya Yohanes sukulum lima filarti. Alasannya jadi Rasulullah tahu apa sholat. Ono kucing dulu saja teh sing kucing Kan Rasulullah hormat kucing. Tapi eh, saya pikir waktu sekolah bebokmu bebokmu hormat kucing. <laughs> Yang waris sesat Ya ayuhan nasu he lengeleng manusia kulo mangano sira kabeh mafil arti dan hade halal atau tur halal suci. Wala tatabi khutuwati setan aja anut dalan-dalane setan. Innahu lakum adu bin satemene setan maring kira kabeh wa aduun niku musuh mubinun kang jelas. Ai bayyinul adawa. Nama yang muruku mesti perintah sapa setan yang sira kabeh besulan elek ayul ismal fakhsyalan barang-barang corok ayul kopi hisaran. Kok zina itu sini saya indah bukan apa hisap barang corok wa antakul ala wah ma la mulai entah ento surah sira ala wah main yang perkara la ta'lam ora kang orang ngerti surah kabeh. Jadi ini pantangan. Jadi ojo sampai ngucap atas nama Allah apa sing gue orang ngerti. Jika sampean mlebu suar ora kan gak Tapi sampean atas nama Allah wong sing ana aku suar swarga jadi jadi ngucap barang sing gue dulu orang orang roh jadi ngucap bapak-bapak layak kiluna nasi ora iso angan angen perkara wala tadi lan tuh hidayah. Masalul ladina kafaru perumpamaan perumpamaane wong kafir iku kama dalil ladian iku sepadan sepadane wong sing bengok-bengok. Wong sing yasutu tekse bengok-bengok sapa ladi bima la ismau kelawan barang sing ora ngrungokno ila duan wanita kecuali panggilan dan suara. Di wong kafir kok kewan, mau kurung suara tok tapi ora paham. Kok dikandani ora ham, sumun. Uke wong kafir iku kopok, bukmun. Terus eh, apa? Kopok. Bisu. Bisu sumber picek farum layak gitu nih soalnya mau kafir elek sumbun bukun jenis kopok farum layak gitu nih seradi akal ini ya, mereka nih wow Mungkin ada akal, mau mangan darah ini sing mari warak beras. Iku nak cara pangeran janggal. Mulai sampai nak ngaji tauhid itu paling api menjadi Imam Sanusi. Imam Sanusi itu bisa mensugesti orang Mas Bur supaya orang itu ingat betul sampai tauhid. Sepuluh paling mengenang siton. Jadi barang masuk akal, berapa masuk akal itu pada faktanya kondisi dikondisikno hukum adat kowe cek tak kenang gitu dia masuk akal ora masuk akal di manusia enak hukum adat dia ini nyontok nggak terus Sumanto contoh paling kapan tuh kowe saya kan gak janggal beras marak no gak janggal air menyegarkan gak janggal kan geni ngobong kowe kan gak janggal nah, saya tak kan dari ono wedus saiki jadi apa tuh Kira jagal masa dud dari Ahmad itu, Ahmad Dud saiki dari wedhus. Jagal. Nah, nah, nah. cara Imam Sanusi itu berarti gue dipengaruhi hukum adat. Gara-gara hukum adat, gue janggal hal gitu. Misalnya mati dari wedhus sujud dari Ahmad Dud. mau kowe awalnya percaya kudro tua gue gak janggal. Misalnya ngaten. Jadi awalnya pancen gue posto kudro tua. Misalnya ngaten. Saiki beras Imam Sanusi nyontok ngeten. Walau anna bidron tidak pernah punya reputasi jadi tanduran. Mungkin ada Rani Muhal, misalnya ngeten, periode pertama dulu, periode pertama. Kue orang tahu roh kabar, nak jenenge biji, biji ki biji asam rek sing sangar ya. Biji asam, kue orang tahu roh adat, ya tahu roh kabar, ya belum ada. Kue gue sak biji dok, kue saya gue Jibril lah dari ya Imam Sanusi, gue sih gue malaikat Jibril dikandani itu atun biji ki cilik nggih wis roh kena cili ya kita tak tandur tak kok jeruk bumi Gue wedi lo gede tiba gue wedi kan pengen, cakemu Kan begitu Andai kan belum pernah terjadi sama sekali Artinya kue ora tau ora wet asem nak kok biji ya orang tahu tau tanaman sing urip dhewe. artinya apa? Saiki gue percaya ya, nak biji asam dadi wit kan karena ada juga. Artinya kan nak biji asem ditandur gede sudah dadi wit. Biji kelapa begitu juga tandur puluhan tahun jadi gede. wakanda jagung, kedelai dan sebagainya. Tapi cari Imam Sanusi. Sekarang andai kak gak pernah ada tanaman sama sekali dan gak pernah ada peristiwa itu. Terus teko-teko jebel gak usah biji Tuh, kita tanda kau jeruk bumi. gak sekian hari, sekian bulan, sekian tahun. Dia percaya orang, orang tahu terjadi kan gak percaya sama kan cangkemmu ini cilik gede itu artinya apa semua kejadian ada, terus gak masuk akal sekali juga ada, gak masuk akal padahal cara Allah sami mawon cek ada cek orang ada cara Allah kan faktorku cara orang rusak kan adat Mulane paling asik ku lagi Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu wis tuwa. Bojone mandut yo anak Wira itu iso mungkin benda anak bareng dia anak karena oh yo ya Zakaria aku iso dia anak janggal deh nah kula tua tuwek iso dia anak bojo kula mandul kula mun tuwek jawab apa luwih sengak wakat kolak tuh kami kopi lam taku saya lah aku zaman gawe ku ya malah kira ono popo <laughs> jadi aku kadang lho iya jadi wakat kolak tuh kami kopi lam taku lan orang nasirau sira usean perkara Mana Allah kadang sengai seneng gue Ono wong jabal Isa ra duwe bapak, kok iso dadi manusa ora usah bapak. Lah ada malah tamu bapak embo <laughs> Iki iya, artinya pernah cara omong gak masalah semua. Lah cara Allah biji kena ditandur ning tuandus ra iso tukul. Pancen cara hukum geologi tentang apa bumi sing subur gak iso tukul. Tapi nak cara Allah, aku malah gawe sedurunge ana bumi. Jadi Allah itu mengambil contoh titik nihil itu tak liso. Tapi gara-gara kita dilingkupi hukum adat, tahu-tahu ya sing adat masuk akal, sing ora adat gak masuk akal. Jadi kita harus kesuwan, jadi kafir Jadi Gara-gara cara berpikir kita yang robdul adat alas Kita sering mengaitkan sesuatu membela adat. Nah, cara Allah kan buat, buat nanti. Cara Allah ketika Nabi Zakaria dapat wafat sholat tukam, perlu alam takut saya ini tak yang surat Maryam ya, kapan-kapan sampai dulu itu dia lagi oh, awal bin Nabi Zakaria langsung dipenggal wakot kholat tuh kami kobru alam taku saya Lorian paling ngaji Quran paling mengenang tauhid gaya tiku yo ada angan-angan songo alam taku saya tanpa total ya model umum orang tahu ora tahu kalau sejarah itu e, ya bahwa sperma itu terus jadi uang berdigasan kok romanto kayak apa tuh, terus sampai cerita mau sperma tak gelap niki itu itu materi sanggup suatu saat itu uang berpikir berdikatan itu ah tenarik kok beda saya udah tiba berdikatan sekakian tingkah betul aja kan andi kan nggak pernah terjadi dan itu awal yang kamu dengar diceritain uang meniku percaya sendiri rata orang apa kan pernah percaya kan gara-gara sering terjadi nah mau berdikatan kok materi ini anak kira oh iya cuma jen sperma ngandung ini ini sehingga zikot apa sudah tiba uang orang tahu belas lah Allah ngaku hukum total, Songko ora tahu iku nak cara Allah, sangka magas sing gak ketika Allah diprotes, Isa orang di bapak kok sakit. Apa langsung ina masalah Isa nak indawa tetap masali Adam indawa itu tulisane kan ngene kan Ina masalah Isa indawa cara Allah ya tak masali Adam ngono ae. Nah cara apa Isa be Adam padha cek tampuk bak tampuk mbok. Cara apa ya lahir ae orang masalah. Isa cek lumayan ono mbok Gak bakal mbok. Mas cara apa padha <laughs> ya, Cara kalau mantu, gue kudu angel ini, Wah, aku lu angel iso. <laughs> Pokoke pengirani pencipta kan. Jadi cara Allah mek cara manusia ku beda. Mulane jadi ini iki cara Allah yang lain tak ceritain, sisi lain cara Allah tapi ra cara manusia. Nak cara Allah beda mek manusia sampai roh. Kula roh Ahmadun. Kan mergo kula mripat dan Ahmadun ada di depan saya. Nggih, Nah cara manusia. Nah cara Allah boten. Allah orang orang nganggo ilmu meripat, nganggo ini gawe, nganggo ukuran gawe. Jadi cara Allah, mau ngaku sih gawe ya roh. Mengenai cara tauhid cara Allah, kalau baleni cara Allah. Iku saya tenggini surat mungkin Allah ya alamu man kolako. Allah ya alamu, ono to orang ngerti sopo man kolako. Wong sing gawe, bahwa latiful khobir. Tenggini surat kabar, Allah ya alamu man kolako. Bahwa latiful khobir. Gue eling-eling macam masuk akal. Wong sing gawe mesti ngerti. Contoh paling gampang ini dunia. Ya. Ini ya, iki bantal. gawe aku, ya, bantal ini singgawe ya kulo. Quran memiliki, kulo tutupi tafsir Jalalain. Andaikan sebab pengetahuan saya itu karena meripat, sekali kita tutupi, ini kan bukan gitu. Kalau ini kan menaruh Quran. Karena apa? Saat saya melihat atas nama meripat, sehingga sekali ditutupi kan garo. Iya kan? Tapi kalau atas nama saya Manfolako, tetap rawai. Dan tak kok iwan, kalau tak nikis di Jakarta, tetap rawai. Piye posisi bantal? Oh, bantal kok ngisor dhuwure Quran, jalan, dalan, dhuwurene ketu. Sing gawe dadi ora tetep roh iya. Sampeyan sing museum di Jakarta. Saiki sing kene ora, jadi ijo. Lah apa ngerti ini atas nama kok Ya ora terus, ya ora urusan gak mripot Ngerti ini kok apa? Krana kolako. Lha iku mulai istilah Quran ala alamu mah. Olah. Dadi kurang tadi kan tetep roh. Jadi pengetahuan saya atas nama mata itu sudah bisa dialami. Ini sudah saya tidak bisa ngerti atas nama mata loh. Mau ketutupan ya. Tapi atas nama kholako tetap rawan. Mau kholako sing ngatur. Lah Allah ngukumi manusia atas nama kholako. Jadi cara Allah romanto iso mangan tetap syarat untuk makan tuh ini. Terus maksudnya makan yang terangsang kalau ada ini yang layak dimakan tuh ini dengan keperluan oksigen sekian. Jadi cara Allah tuh sekian sisi untuk menjadikan rumah itu sama kan mulai oksigennya, mulai udara nih. tapi manusia kan selalu ya alam nas kira menal hayat di dunia ukuran ini sama kan ya ada sego mana nah cara Allah kan mantel tenan cara Allah faktor iso mangan sekian ribu butuh oksigen, butuh kelayakan makan saraf normal Jibril cara Romanto sing mukmin jare semangat disko jare semangat kan sederhana no kan kan kurang ajar. <laughs> Gampang. Wis. Lha eh, kan Mana cara pengiran kurang ajar tenan, nama tuh nanti dua kok sumpah gue, aku iso gue gue sumpah di bangku gue, belas dijar jari bojo, diusir mertua gue sumpah, <laughs> cara apa kena lara tadi. Artinya kan tuh sederhana deh, dan ngomong satu sumpah karena nanti dua, cara apa iso aja. Terus kita kita ide, <laughs> diusir mertua gue. <laughs> Kalau gue sumpah kan, dari paham ya, jadi udah sampai gue nggak gue logika nih sampai yang nih setelah Inna masalah Isa Inda boy Maka masalah Adam Inda boy Sama Kita kita kita orang boy lam taku saya Nah kita harus kesuwan jadi sirik Nanti niku anda dan jadi sirik. Jadi kita wong mukmin tapi orang selalu ngerti andal kuwata lillahi jami'an. Eh, kasus Semua Eh, mukmin kacau kita kita. Masalah. Eh tobat lho nggih tenan sampeyan nak maca Imam Sanusi dadi kenapa tauhid terbaik ning mazhab Sunnah terkenal tuh Imam sinten Sanusi mulai sampai ono toriko Sanusi eh, mana kita jadi muat jadi cara menjelaskan itu aja masuk akal ya ya manusia kurang ngajari orang orang bahari termasuk dia nyari itu law anal bibro umpomo tanduran itu tidak pernah terjadi kalau sebuah biji itu bisa melahirkan jadi pohon besar umum so kandang ini rapi percaya mau merata terjadi ber itu sama itu kandang ini gitu kita tanda itu gini kita berubah itu cangkem utawa ana sperma pada ini gitu. jadi sudah tuh, memang kan ah eh. ini mau Menurut saya oh, ya alamun ada hiro menal hajat itu. Ya ibadah dina amanu heling lewong sing iman Kulu mento ibadah dimarosang naku maskuru lillah ing kuntum iya putih. Inama haruman sing ngaramno sapa wa malam alam tata ing gadang wedang gedek walah makin hinzir celeng dagingnya ora dagingnya khosolah mali anahu idhumul maksud iku gede-gede ini maksud li anahu karena saat ini lahmu iku idhumul maksud gede ini mas dimacanya idhum jadi na admu itu balu na idhum gede paham gitu di bahasa Arab kadang kata-kata dirubah ya rubah jadi na admu artinya nababah balo nak idom gede liana aku kata nak temen lahmu itu maksud maksud tinggi bahwa wa wiruhu tabauna wa ma illa bihi li ghairillah lan barang sing di sebut ning gone liyane Allah Famar itu rawi robatin wala atin wala ismali Sopongnya kepeksa hale ora lajut Wala atin dan ora ngeluai batas wala ismali Mengkora anu tuiso Inna wa ghafur rahim ta da wa ghafur rahim Iku dat sing agaknya murani rahim Tapi nak ngawas niki wonten Bukhari mbek Muslim kesane ten mriki. Ben nah, ngawas. Apa ngopi pada? Iya. Ada ngopi sedang